Harapan dan permohonan kita mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala senantiasa menerima amal ibadah kita. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala di dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an beliau berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atani Jibril faqal ya ya Muhammad ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك مجزي به واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس رواه الطبراني والحاكم وأبي نعيم وحسنه الألباني Berkata Rasulullah الله Alaihi Wasallam, telah datang kepadaku Jibril. Maka ia berkata, "Wahai Muhammad, hiduplah semasa yang engkau kehendaki. Maka sesungguhnya engkau pasti akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau kehendaki, maka sesungguhnya engkau pasti akan berpisah darinya. Dan berbuatlah apa yang engkau kehendaki, niscaya engkau akan dibalas dengan perbuatanmu. Dan ketahuilah, sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin adalah dengan ia bangun malam. Dan harga diri daripada seorang mukmin adalah ia tidak merasa butuh terhadap manusia. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani Al-Hakim dan juga Abu Nu'aim dan dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahumullahu ajma'in. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang kedatangan Jibril alaihi salam kepada beliau dan Jibril alaihi salam datang dalam rangka memberikan peringatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka sesungguhnya betapapun tinggi kedudukan seseorang betapapun tinggi ketakwaan seseorang maka sesungguhnya peringatan masihlah tetap dibutuhkan Jibril alaihi salam mengingatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Maka berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka Jibril mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka memberikan peringatan dan ini bukanlah sekali Jibril alaihi salam mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan banyak kesempatan diceritakan Jibril alaihi salam mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tetangga sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam menyangka bahwasanya tetangga itu akan mewarisi maka inilah di antara peringatan-peringatan yang Jibril alaihi salam memberikan peringatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan peringatan ini walaupun ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakikatnya ini adalah peringatan bagi kita sekalian, bagi umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Jibril alaihi salam mengingatkan dengan perkataannya, "Ya Muhammad, Jibril alaihi salam menyeru dengan nazarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa embel-embel, tanpa gelar Rasul, tanpa gelar Nabi. Dikarenakan ini adalah tempat yang paling tepat untuk disebut namanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tanpa gelar karena ini adalah tempatnya peringatan. Ketika diberikan peringatan maka peringatan itu yang pantas dan tepat adalah disebut namanya dengan tanpa menyebutkan embel-embel gelar ataupun yang lainnya. Jibril alaihi salam mengingatkan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang pertama kali diingatkan oleh Jibril alaihi salam kepada Nabi kita Muhammad shallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah tentang masalah kematian. Jibril alaihi salam mengatakan, "Ya Muhammad, risma syaita fa'inna kamayitun. Wahai Muhammad, hiduplah engkau selama yang engkau mau. Sesungguhnya engkau pasti akan mati. Jibril mengingatkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kematian dan juga mengingatkan kepada kita tentang kematian. Ini adalah tentang kenyataan, tentang hakikat yang sesungguhnya kebanyakan manusia kadang-kadang melupakan dan kadang-kadang melalaikan dan kita sekalian atau kebanyakan dari kita adalah orang-orang yang melalaikan tentang kematian itu sendiri. Bahkan di antara kita berusaha lari untuk sadar dan ingat bahwasannya diri kita itu akan mengalami kematian. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kematian adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Sesuatu yang tidak disukai oleh semua orang. Dikarenakan kematian ini seperti dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hadi lezat, sebagai pemotong, pemutus daripada kelezatan. Dengan kematian seseorang tidak bisa lagi menikmati indahnya dunia. Dengan kematian seseorang tidak bisa lagi menikmati kelezatan-kelezatan yang ada di dalam dunia ini. Sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Faksiru min dzikri hadimul Perbanyaklah kalian untuk memperbanyak mengingat pemutus daripada kelezatan, yakni kematian. Ini semua diingatkan oleh Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam agar supaya kita sadar bahwasannya kehidupan kita di dunia ini bukanlah kehidupan yang selamanya dan kehidupan kita di dunia ini kehidupan yang ada batasnya. Maka pada saat batas itu telah datang, maka semua di antara kita tidak bisa lari daripada kematian. Maka ingatlah, sepanjang apapun umur kita, pasti kematian akan mendatangi kita. Kita tidak bisa lari daripada kematian. Inilah hakikat yang diingatkan oleh Jibril alaihi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ingat kepada kematian bukan sekedar kita mengingat bahwasanya kita mati akan tetapi ingat kepada kematian adalah agar kita mempersiapkan untuk kita menyiapkan diri menghadapi perkara-perkara yang terjadi setelah kematian maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaknya melihat jiwa apa yang ia siapkan untuk hari esok. Maka itulah maksud daripada kita mengingat daripada kematian. Dan ingat kepada kematian memberikan kepada kita tiga perkara. Yang pertama adalah ketika orang itu ingat akan kematian, maka ia akan bersegera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ketika ia ingat akan kematian, maka ia akan merasa qanaah karena ia tidak butuh lagi dengan dunia yang begitu banyak. Yang ia butuhkan adalah menyampaikan ia kepada kematiannya Kemudian yang keempat, yang ketiga adalah ketika seseorang itu ingat akan kematian, dia akan berupaya untuk bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah dan memperbanyaknya. Maka inilah peringatan dari Jibril alaihi salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan yang kedua yang diingatkan oleh Jibril alaihi salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kenyataan yang kedua. Cintailah siapa yang engkau kehendaki. Niscaya engkau akan berpisah daripadanya atau maka sesungguhnya engkau pasti akan berpisah darinya. Maka cintailah anak-anakmu, cintailah istrimu, cintailah saudaramu, Cintailah bapakmu, ibumu, siapa saja yang engkau kehendaki untuk engkau mencintainya. Tapi yang pasti adalah engkau akan meninggalkannya, atau mereka akan meninggalkan engkau. Ini adalah kenyataan yang harus kita sadari dan kita ingat bersama. Maka dari itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kepada kita ketika seseorang meninggal yatba'ul mayyit salasa mengikuti seorang mayit orang yang meninggal tiga orang atau tiga yang pertama adalah keluarganya yang kedua adalah hartanya yang ketiga adalah amalnya maka pulanglah yang dua dan tinggallah yang satu yaitu amalannya maka dari itu seorang yang berakal maka ia harus mencintai sesuatu yang akan menyertai dia, menyertai dia di kuburnya, yaitu amal saleh daripada ia mencintai sesuatu yang ia nantinya akan tinggalkan. Maka dari itu, harta yang kita miliki, wujudkanlah harta itu dalam bentuk amal saleh. Anak yang kita miliki, wujudkanlah anak itu menjadi amal saleh. Istri yang kita miliki, Jadikanlah istri yang menjadi amal soleh Maka itulah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala wal baqiyatu salihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun amalan. Dan al baqiyatu amalan-amalan soleh yang kekal ini yang akan menyertai kita itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala pahalanya dan lebih baik pula di sisi Allah Subhanahu wa taala harapannya. Kemudian yang ketiga, wasiat daripada Rasul sallallahu ah, wasiat daripada Jibril alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nasihatnya atau peringatannya adalah wa'mal ma syi'ta fa innaka majdiyun bihi. Beramalah apa yang engkau kehendaki Terserah engkau mau mengamalkan yang baik ataupun yang buruk. Pada kenyataannya, semua nanti pada hari kiamat, semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan amalanmu. Engkau mau berbuat baik, silahkan, maka engkau akan mendapatkan kebaikan. Engkau mau berbuat kejelekan, silahkan, maka sesungguhnya engkau pun akan mendapatkan balasan yang jelek. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Barang siapa yang mengamalkan kebaikan sebiji zarrah, dia akan melihatnya balasannya.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 Di dalam khutbah yang kedua ini, kembali kita mengajak diri kita agar selalu menjaga keimanan dan ketakwaan kita dan meningkatkannya karena sesungguhnya iman dan takwa adalah modal kita untuk kita menggapai surga Allah tabaraka wa taala. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Peringatan yang keempat yang diingatkan oleh Jibril alaihi salam bahwasannya syaraful mukmin qiyamul lail. Syaraf kemuliaan yakni kedudukan yang tinggi bagi seorang mukmin adalah ketika ia menunaikan ibadah di waktu malam. Ketika ia melakukan sholat malam, maka sholat malam ini hanya bisa dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh seorang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang bangun malam surga yang begitu tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun, akhidina ma atahum rabbuhum, innahum kanu qabla dzalika qabla dzalika muhtinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un, wa bil ashari hum yastaghfirun." dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mereka ada di dalam surga-surga kebun-kebun dan mata air mata air mereka mengambil apa yang Allah berikan kepada mereka sesungguhnya mereka sebelum itu adalah orang-orang yang berbuat kebaikan mereka dahulu sedikit sekali dari waktu malam mereka itu tidur dan di waktu sahur mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala maka inilah wasiat daripada Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kemuliaan seorang mukmin ada di dalam bangun malam. Kemudian yang kelima, wasiat dan peringatan daripada Jibril bahwasannya harga diri seorang mukmin itu ketika ia merasa tidak butuh kepada manusia. Artinya, ia tidak menginginkan apa yang ada di, di, di tangannya manusia. Dia hanya mengharap apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia fi dunya Allah, wadhad bima fi aidin nas yuhibbuka nas." Berjuhudlah engkau di dunia ini, niscaya engkau akan dicintai oleh Allah dan zuhudlah terhadap apa yang ada pada tangannya manusia, niscaya manusia akan mencintaimu. Maka berkata Al Hasan Al Basri, beliau mengatakan, engkau akan tetap menjadi seorang yang mulia di sisi manusia selama engkau tidak mengharapkan, menginginkan apa yang ada pada tangannya manusia. Maka manusia akan selalu memuliakan engkau selama engkau tidak ingin memiliki apa yang ada di tangannya manusia. Maka dari itu, inilah wasiat dari Jibril alaihi salam. Mudah-mudahan wasiat ini dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita. Inilah kenyataan yang sesungguhnya yang harus kita sadari dan kita yakini dan kita menuju kepadanya. Akhirnya adalah kita bermohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.